Walahuma liman? Lil Bukhari wa Muslim. An Sahli bin Sa'ad radhiyallahu an. Siapa Sahal bin Sa'ad itu? Huwa Sahlu bin Sa'di bin Malik bin Khalid al-Ansari. Dia adalah Sahal bin Sa'ad bin Malik bin Khalid al-Ansari. Orang Ansar. Orang Ansar itu artinya penduduk asli Madinah Al-Khazraji dari suku Khazraj. As-Sa'idi sahabiyun syahir, seorang sahabat yang terkenal. Mata sanata 88. Wafat tahun 88 Hijriah. Wa qad jawazal mi'ah. Umurnya lebih dari 100 tahun. Walahuma Adil Bukhari wa Muslim fi sahihihima. Di dalam kedua kitab sahihnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi Yaum Khaibar pada harinya perang Khaibar. Yaum Khaibar ay Yaum hisar Khaibar. Harinya Nabi mengepung Khaibar. Kapan itu? Sanad Sab'ah Hijriah. Tahun 7 Hijriah. Waktu itu Nabi bersabda la'atiyanna. nisaya aku akan memberikan sungguh ar-rayata. Ar-rayah bendera perang. Ar-rayah alamul jais. Benderanya pasukan. Alladzi yarji'una ilaihi. Yang kembali mereka ilaihi kepada alam, bendera. Jadi patokan. Indal karri wal farri. Kar itu ketika menyerang. Indal karri ketika menyerang wal farri dan mundur. Rayah itu adalah bendera yang jadi patokan ketika pasukan perang itu menyerang ataupun lari mundur. Jadi perang itu enggak hanya maju tok enggak, ya. Perang itu ada kalanya maju, ada kalanya mundur. Perkirakan kalau maju kok kerugiannya besar, mundur dulu. Ghadan besok. Rajulan pada seorang laki-laki yuhibbu yang dia cinta Allah pada Allah wa rasulahu dan pada utusan Allah. Wa rasulahu dan pada utusan Allah. Wa yuhibbuhu dan mencintai padanya siapa Allah wa rasuluh, Allah dan utusannya. Yaftahu memberi kemenangan siapa Allah ala yadehi di atas kedua tangannya. Maksudnya karena dia yang memimpin atau lewat dia yang memimpin pasukan itu. Besok bendera perang akan saya berikan kepada seorang laki-laki yang cinta Allah Rasul dan dicintai oleh Allah Rasul. Allah akan memberikan kemenangan kepada orang iman lewat kepemimpinan dia. Yaftahullahu ala yadayhi ikhbarun ala wajihil bishara Memberi khabar dengan cara mengkhabarkan yang menyenangkan, artinya kabar gembira. Fi husulil dengan terjadinya atau didapatnya kemenangan. Nabi mengatakan yaftahullahu ala yadayhi. Ini satu kabar gembira. Karena Nabi nggak berbicara berdasarkan hawa nafsu, tidak. Itu ada wahyu. Besok Allah akan berikan kemenangan lewat laki-laki ini. Fabata maka bermalam siapa annasu manusia yadukuna dengan membahas mereka, membicarakan mereka lailatahum pada malam mereka ayyuhum manakah mereka yu'taha diberi dia pada bendera Akhirnya malam itu orang-orang pada membahas semua, membicarakan semua. Siapa ya yang akan diberi bendera itu besok? Bendera itu besok akan diberikan ke siapa ya? Malam pada nggak bisa tidur, bahas itu. mana ya? Ya Yakhudun, membicarakan. Falamma asbahu maka ketika bagi bagian mereka gadau maka datang mereka, datang bagi bagian ala Rasulillah atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya semua mendatangi Rasul. Akhirnya bagi-bagi semua datang kepada Nabi. Kulluhum kesemuanya mereka yarjuna, yarju berharap toha diberi pada bendera. Semua berharap dia yang diberi bendera perang itu. Kenapa? Karena ada fadilahnya di situ. Rasulullah mengatakan, dia adalah laki-laki yang cinta Allah Rasul dan dicintai oleh Allah Rasul. Nah, berarti kalau dia besok diberi bendera oleh Nabi, wah dapat keutamaan luar biasa nih. Jadi bukan karena mereka pengen jadi pemimpin, bukan. Bukan karena mereka pengen dapat jabatan, bukan. Tapi karena apa? Ingin menjadi orang yang disaksikan oleh Nabi, cinta Allah Rasul dan dicintai oleh Allah Rasul. Faqala maka bersabda siapa Nabi? Aina Ali bin Abi Talib? Abi Talib? Mana Ali bin Abi Talib? Siapa Ali bin Abi Talib? Huwa ibnu ammi Rasulillah. Ali bin Abi Talib adalah anak laki-laki paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa kita apanya? Sepupunya Nabi. Wa zauju banatihi dan suami anak perempuan Nabi siapa? Fatimah. Wal khalifatul rabi' dan khalifah yang keempat. Min asbaqis sabiqina ila Islam. Termasuk orang yang paling awal masuk Islam. Wa ahadul asharah al-mubashirina bil jannah. Dan salah satu dari sepuluh orang yang diberi kabar pasti masuk surga yang dijamin pasti masuk surga. Radhiyallahu anhum ajma'in. Qutila dibunuh dia sanata arba'in. Dia dibunuh tahun 40 Hijriah. Siapa yang bunuh dia? Ibnu Muljam. Siapa Ibnu Muljam? Orang Khawarij. Jadi semua berharap dia yang diberi ternyata yang dicari oleh Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Fakila maka dikatakan huwa Ali iku yashtaki ainaihi sakit pada kedua matanya. istaka itu mengeluhkan nah, mengeluhkan dia sakit. Sakit pada kedua matanya. Sakit mata. Dan lain katakan padahal waktu itu nggak ada yang berharap Ali datang. kenapa keadaannya sakit. Ternyata yang dicari tetap Ali yang dicari malah Ali Fa arsalu maka mengutus mereka yang mengutus utusan ilaihi kepada Ali ya mereka mengutus utusan untuk memanggil Ali utiya bihi maka didatangkan siapa Ali akhirnya Ali didatangkan Fa basaqa maka Nabi muluda fi ainaihi di dalam kedua matanya Ali wada'a dan berdoa siapa Nabi lahu untuk Ali artinya didoakan sembuh itu datang oleh Nabi kedua matanya diludahi cuh cuh terus didoakan sembuh fabara'a maka sembuh siapa Ali ka'allam yakun seakan akan tidak ada bihi dengan Ali apa wajaun sakit seakan-akan Ali sebelumnya nggak sakit artinya sembuh total fa'atahur rayah maka Nabi memberikan pada Ali ar-rayata pada bendera perang itu mukjizat Nabi SAW. Termasuk apa? Mukjizatnya Nabi. Dengan doanya Ali yang asalnya sakit mata, sakit parah, didoai, didoa, diludai langsung sembuh. Waqala dan berkat bersabda siapa Nabi? Unfud apa artinya unfud? Imdi liwajihika. Teruslah engkau liwajihika ke depanmu. Maksudnya berangkatlah. Unfud berangkatlah, bergegaslah. Ala risrika atas pelan-pelanmu. Ala risrik, lihat maknanya. Ala rifqik atas pelan-pelan. Min ghairi ajalah, tidak tergesa-gesa. Segera berangkat, tapi tetap pelan-pelan, tenang. Jangan tergesa-gesa. Hatta tanzila sehingga bertempat engkau bisa hatihim Mama saha? Ya saha adalah finai ardihim. Pinggir desa mereka. Wama dan apa-apa koroba yang dekat min husunihim dari benteng mereka. Artinya di luar desanya. Kalau fina'il bait artinya apa? Halaman rumah. Tapi kalau fina'ul korea artinya halamannya desa? Bukan, pinggirnya desa. Berangkatlah sampai engkau bertempat di pinggir desa mereka, terdekat dengan desa mereka. Thumma da'uhum ilal Islam. Kemudian mengajaklah engkau pada mereka ilal Islami kepada Islam. Kemudian ajaklah mereka untuk Islam. Ma mana Islam? Alistislamu lillahi bitauhid. Menyerah kepada Allah prakteknya dengan tauhid. Walingqiyadu bitta'ah. Dan tunduk kepada Allah prakteknya dengan taat. Wal khulusu minasyirki wa ahlihi wal bara'atu minasyirki wa ahlihi dan berlepas diri dari syirik dan orang-orang musyrik. Itu artinya Islam, menyerahkan diri kepada Allah. Prakteknya mengerjakan tauhid, memurnikan ibadah kepada Allah. Ditandai dengan mengucapkan la ilaha illallah. Walinqiyadu lahu dan tunduk kepada Allah. Praktiknya gimana? Selalu taat. Apa perintah Allah dikerjakan, apa larangan Allah ditinggalkan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Menjauh dari syirik, berlepas diri dari syirik dan orang-orang musyrik. Itu artinya Islam. Tandanya orang itu masuk Islam adalah dengan dia mengucapkan la ilaha illallah. Berarti sejak saat itu dia masuk Islam. Wa akhbirhum dan mengkhabarilah engkau hum pada mereka bima dengan apa-apa yajibu yang wajib ihim atas mereka min haqqillahi ta'ala fihi di dalam Islam. Apa maksudnya? Wa akhbirhum dari seterusnya tadi artinya Hai maksudnya annahum sunya mereka in ajabu ka ilal Islam apabila mereka sudah mengabulkan ajakanmu untuk Islam alladzi huwa tauhid yang dimaksud Islam adalah apa? Tauhid. Fa akhbirhum bima yajibu alaihim ba'da dzalika min haqqillah fil Islam khabari mereka dengan kewajiban-kewajiban mereka, hak-hak Allah kepada mereka setelah tauhid. Apa itu? Minas shalah, waz zakat, was siyam, wal haji, wa ghairi dzalika. Salat, zakat, puasa, haji dan seterusnya. Kapan itu? Setelah mereka menerima dakwah tauhid setelah mereka mau masuk Islam. Setelah masuk Islam baru diperintahkan, ayo sholat, ayo zakat, ayo puasa, ayo haji, dan seterusnya. Sebelum masuk Islam, gak usah disuruh sholat. Sebelum masuk Islam, gak usah disuruh zakat. Sebelum masuk Islam, gak usah diajak puasa. Kenapa? Gak ada manfaatnya. Fawallahi maka demi Allah. La ayyah saya bila Allah menunjukkan bila menunjukkan siapa Allah Allah bika sebab engkau rajulan pada seorang laki-laki wahid dan yang satu iku khairun laka min humrin na'am khairul lebih baik laka bagimu min humrin na'am dari dari onta merah la dia Allah artinya la dia fi ta'wili masdarin mubtada khabaruhu khair la dia Ayah dia an dan fi'il mudhari' seterusnya itu ditakwil sebagai masdar. Gimana? La dia Allah maksudnya hidayah hidayatullah. Hidayahnya Allah begitu artinya. Dia sebagai mubtada. Hidayatullah hidayahnya Allah bika rajulan wahidan iku khairun khabarnya adalah khairun khabaruhu khairun. Humrun na'am ay al-ibil al-humur. Unta yang merah. Wahia anfasu amwalil Arab. Unta merah itu adalah harta orang Arab yang paling berharga. Maksudnya apa? Engkau bisa menjadi penyebab satu saja orang mendapatkan hidayah itu lebih baik lebih besar pahalanya daripada engkau mensedekahkan satu ekor unta merah. Al-ma'na al-ijmali lil hadis anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam basyara as-sahaba bintisar al-muslimin ala al-yahud. Nabi mengkhabarkan kepada sahabat-sahabatnya bahwa orang Islam akan mengalahkan orang Yahudi minal ghad besoknya jadi perangnya baru besok hari ini oleh Nabi sudah dikabarkan bahwa peperangan itu akan dimenangkan oleh orang Islam. Ala yadi rajulin perantara atau lewat kepemimpinan seorang laki-laki. Lahu fadilatun azimah. Dia memiliki keutamaan yang besar. Apa itu? Wa mualatun lillahi wali rasulih. Dan dikasihi, dicintai oleh Allah dan Rasul. Dia punya keutamaan besar apa? Dia cinta Allah Rasul dan dia dicintai oleh Allah Rasul. sahabatu Maka para sahabat menginginkan demikian itu. Kenapa? Penyaksiannya Nabi, tazkiyahnya Nabi itu pasti benar. Nabi mengatakan seseorang itu cinta Allah Rasul, dicintai oleh Allah Rasul. Pasti benar adanya. Yang semuanya berharap. Kullun yawaddu ayyakuna huwa dzalikar rajul. Semuanya berharap bahwa dialah laki-laki itu. Laki-laki yang mana? Yang menjadi pemimpin perang Khaybar. Kenapa? Motivasinya apa? Pengen jadi pemimpin? Bukan motivasinya adalah min hirsihim alal khair. Karena semangatnya mereka pada kebaikan. Karena sahabat, sahabat Nabi adalah orang-orang yang semangat pada kebaikan. Kalau Nabi mengatakan yang mimpin perang Khaybar itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Rasul. Semua ingin dapat predikat itu, dicintai oleh Allah Rasul. Falamma dhahabu 'alal maw'id ketika mereka pergi mendatangi nah, tempat atau waktu yang dijanjikan oleh Nabi bahwa besok Nabi akan menyerahkan bendera perangnya talaban Nabi sallallahu alaihi wasallam aliyan ternyata Nabi mencari Ali yang dicari oleh Nabi adalah Ali wasadafa annahu lam yahdur. Ternyata kebetulan Ali tidak datang. Sadafa. Sadafa itu apa? Nepai bahasa Indonesia jawabannya. Mencocoki. Jadi ya, ternyata waktu itu Ali tidak datang. Kenapa? Lima asabahu min maradi ainihi. Karena waktu itu Ali sedang sakit mata ثم حضر فتفل النبي صلى الله عليه وسلم فيهما من ريكه المبارك. Akhirnya Ali dicari kemudian dia datang. Setelah dia datang Nabi meludahi matanya Ali dengan ludahnya Nabi yang barokah. Nabi itu ludahnya barokah. Semua yang berhubungan dengan Nabi itu barokah. Fazala ma yahussu bihi minal alam zawalan kamila. Ternyata seketika sakit yang dirasakan oleh Ali hilang sepenuhnya. Zawalan kamila, hilang secara sempurna. Artinya sembuh total. Wasallamahu qiyadatal jais. Dan Nabi menyerahkan kepada Ali kepemimpinan pasukan perang Khaybar. Nabi menyerahkan kepada Ali untuk memimpin pasukan perang Khaybar. Wa amarahu bil mudhi ala wajhihi. Dan Nabi perintah pada Ali untuk berangkat bergegas ala wajhihi ke depan, enggak usah tolak-tolak. Jalan terus. Tapi ala birifkin. Tapi tetap dengan pelan-pelan, tetap dengan tenang. Jadi ya, segera berangkat tapi jangan tergesa-gesa. Jadi segera, tapi nggak tergesa-gesa. Pelan-pelan, tenang, tapi jangan ditunda-tunda. Hatta yakruba min hisnil adu. Berangkat sampai dekat dengan bentengnya musuh. Fayatlubu minhumud dukhula fil Islam. Kalau sudah sampai dekat dengan bentengnya musuh, suaranya sudah bisa didengar. Perintahnya Nabi yang pertama adalah apa? Ajak mereka untuk masuk Islam. Fa'in ajabu apabila mereka mengabulkan mau masuk Islam akhbarahum bima yajibu alal muslimi min fara'idha khabari mereka dengan kewajiban-kewajibannya orang Islam apa itu salat zakat puasa haji thumma bayyana li aliyin fadlad da'wah kemudian nabi menjelaskan kepada ali apa keutamannya dakwah ilallah wa anna daiyata idza hasala ala yadayhi hidayatu rajulin wahid fadhalika khairun lahu min anfasi amwalid dunyawiyah Nabi juga menghabarkan seorang dai apabila berhasil menjadi perantara hidayah untuk satu orang saja itu lebih baik daripada dia mensodakokan harta dunia yang paling berharga. Fakaifa idha hasala ala yadaihi hidayatu aksara min dalik. Itu baru satu orang. Bagaimana kalau dia menjadi perantara hidayahnya orang banyak? Menjadi perantara hidayahnya satu orang saja itu sudah luar biasa. Munasabatul hadits lil bab, hubungan antara hadis ini dan babnya. Anna fihi masyru'iyyat ad-da'wati ila Islam. Dalam hadis itu atau hadis ini dijelaskan disyariatkannya atau diperintahnya atau perintah dakwah kepada Islam, dakwah untuk menetapi Islam. Alladhi huwa makna syahadati an la ilaha illallah. Islam itu adalah maknanya syahadat la ilaha illallah. Artinya dakwah menuju Islam adalah dakwah mengajak syahadat la ilaha illallah. Wa bayana fadlid da'wati ila dhalik. Dan menjelaskan keutamaannya dakwah untuk menetapi la ilaha illallah atau untuk menetapi Islam atau untuk menetapi tauhid. Ma yustafadu min al-hadis. Kesimpulan-kesimpulan dari hadis. Satu fadilatun zahiratun di Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Keutamaan yang jelas yang terang bagi Ali radhiyallahu an. Wa syahadatun minar rasul dan penyaksian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam liman lahu bagi Ali bimualatihi lillahi wa li rasulih bahwa dia adalah kekasih Allah Rasul dia cinta Allah Rasul dan Allah Rasul juga cinta kepadanya. Wa imanihi zahiran wa batina. Dan Ali adalah orang yang iman lahir batin. Berarti begitu orang Khawarij mengatakan Ali kafir halal dibunuh, halal darahnya. Benar? Salah. 100% salah. Kenapa? Ali adalah orang yang disaksikan oleh Rasulullah SAW. Dia adalah kekasih Allah Rasul. Dia cinta Allah Rasul dan Allah Rasul juga cinta kepadanya. Itu berarti apa? Dia iman secara lahir dan batin. Kok ada yang nganggap dia kafir? Ada yang nganggap dia halal? Itu salah. Yang kedua, isbat annallaha yuhibbu awliya'ah. Mengakui, meyakini bahwa Allah mencintai kekasih-kekasihnya mahabbatan taliku bijalalih dengan cinta yang layak dengan keagungan Allah. Artinya cintanya Allah kepada kekasihnya tidak seperti cintanya makhluk kepada kekasihnya. Kalau cintanya makhluk kepada kekasihnya, semakin kuat cintanya, maka semakin menjadikan makhluk itu lemah di depan siapa? Kekasihnya. Laki-laki yang mencintai perempuan misalnya Semakin besar cintanya dia kepada perempuan itu, maka akan semakin lemah dia di depan perempuan itu. Ya apa enggak? Diminta duitnya, kasihkan. Diminta apa? Apa yang dia miliki, kasih. Bahkan sampai dongengannya Pak Bengkring dulu. Sampai disuruh makan kotoran, dia makan. Walaupun itu cuma dongengan ya. <laughs> Nah itu dongengan. Artinya itu menggambarkan apa? Semakin besar cintanya, semakin kuat cintanya, semakin lemah dia di hadapan yang dicintai. Itu kalau makhluk. Tapi cintanya Allah kepada kekasihnya enggak, enggak menjadikan Allah jadi lemah di depan kekasihnya. Tidak. Kasairi sifatihil muqaddasatil karimah. Seperti sifat-sifat Allah yang lain. Semua sifat-sifat Allah itu adalah sifat yang sesuai yang layak dengan keagungannya. Allah murka. Murkanya Allah ya murka yang sesuai yang layak dengan keagungannya. Enggak sama dengan murkanya makhluk. Kalau makhluk itu murka semakin marah semakin hilang apanya? Akalnya. Kalau marah pasti nganiaya, kalau marah pasti ngawur. Kalau Allah tidak. Semua sifat sifat Allah seperti itu. Sehingga ketika kita melewati Allah sifatnya begini, kita percaya dan kita yakini itu tidak sama, tidak mirip dengan sifatnya makhluk. Walaupun secara lafat lafatnya sama. Lafat itu maknanya ya begitu. Tapi hakikatnya tidak sama seperti sifatnya makhluk. Yang ketiga hirsus sahabati alal khair watasabukuhum ilal amali salihah radhiyallahu anhu. Semangatnya sahabat pada kebaikan dan berlomba-lombanya mereka untuk mengerjakan amal-amal soleh. Contohnya apa? Begitu Nabi mengkhabarkan nanti yang memimpin pasukan yang menaklukkan Khaybar adalah laki-laki yang cinta Allah Rasul dan dicintai oleh Allah Rasul. Semuanya ingin menjadi laki-laki itu. Yang keempat masyru'iyatul adab indal qital. Disyariatkannya menggunakan adab ketika perang. Perang pun ada adabnya. Gimana? Adabnya orang perang. Walaupun mau perang berangkat itu dia tetap tenang. Wa tarkit dan meninggalkan sifat ngawur. Wal aswatil muz'ijah dan suara-suara yang bising allati la hajata ilaiha yang tidak dibutuhkan. Masih perjalanan udah oh, yo yo yo yo yo yo yo yo enggak enggak enggak enggak usah seperti itu. Tenang saja, tenang. Kecuali ketika suara itu dibutuhkan misalnya pas sedang apa? Waktunya menyerang langsung Allahu Akbar semua takbir. Itu dibutuhkan. Untuk apa? Takbirnya untuk nyemangati dan buat keder musuhnya. Tapi kalau itu ya masih jauh, masih perjalanan, tak perlu ribut-ribut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah. Nah, tenang saja. Tenang. Tenang saja. Yang kelima, amrul imami ummalahu birrifqi wallini. Seorang imam supaya memerintahkan pekerja-pekerjanya, pejabat-pejabatnya, wakil-wakilnya supaya bersifat rifq. Apa rifq? pelan-pelan, kalem, nggak tergesa-gesa, lemah lembut, tapi min ghairi dha'fin bukan berarti lemah. Lembut bukan berarti lemah, halus bukan berarti lemah. Walantiqadhi azimah dan juga bukan berarti merusak azimah. Apa azimah itu? ketetapan, tekad, enggak. Kalau sudah punya tujuan, jangan sampai dengan alasan lin harus lemah lembut, pelan-pelan. Ternyata semua rencana ini nih kabeh. Enggak, bukan, bukan seperti itu maksudnya. Jadi orang yang rifq pelan-pelan apalagi lembut itu harus tetap tegas dan harus tetap kukuh pada pendiriannya. Ya keenam wujubud da'wati ilal Islam. Wajibnya berdakwah, mengajak Islam. La siyama qabla lil kufar. Terlebih sebelum memerangi orang kafir. Sebelum diperangi harus didakwahi dulu. Kalau dia menolak baru boleh diperangi. Jangan tiba-tiba dibom tem lo. Lah sampai dah dakwah tau. Oh dakwah saja belum kok sudah ngebom sana sini dakwah dulu. Perang itu disyariatkan kapan? Ketika dakwahnya, ajakannya untuk menetapi Islam ditolak. Baru apa? Terakhir dengan jihad. Yang ketujuh anna man imtana'a min qaburid da'wati minal kuffar wajib kitaruhu. Orang-orang kafir yang menolak menerima dakwah kepada Islam Ajib diperangi. Yang kedelapan anna da'wata takunu bitadarruj. Dakwah itu harus bertahap, tadarruj. Fayutlabu minal kafiri awalan bitadrid sama. Fayutlabu minal kafiri awalan ad-dukhula fil Islam bin nutqi bisyahadatain. Yang pertama, orang kafir diajak untuk masuk Islam. Masuk Islamnya dengan cara apa? Orang masuk Islam itu tandanya apa? mengucapkan syahadat. Pertama diajak tetapi itu. Kemudian tsumma yu'maru bi faraidil islami ba'da dalik. Setelah itu baru diperintahkan mengerjakan kewajiban-kewajiban Islam. Jadi dakwah harus bertahap. Tahapannya dimulai dari yang paling penting. Kerusakan yang paling besar di situ apa? Kekurangan yang paling besar di situ apa? Dakwahnya dimulai dari situ. Sebelum membenahi yang kecil-kecil, benahi yang paling besar dulu. Sebelum mengajak kepada yang kecil-kecil, ajak ke masalah yang paling besar, yang paling mendasar. Apa itu? Tauhid. Yang ke sembilan, fadlud da'wati ilal Islam. Keutamaannya berdakwah, mengajak menetapi Islam. Wa ma fiha minal khairi lil mad'uwi wad da'i. Dakwah itu kebaikannya, manfaatnya adalah untuk yang diajak dan yang mengajak. Kebaikan atau manfaat untuk yang diajak apa? Manfaatnya dakwah untuk orang yang diajak. Dengan dakwah itu membuka peluang dia mendapatkan hidayah. Untuk yang berdakwah, apa manfaatnya? Jelas pahalanya. Apa orang yang dakwah? Fal mad'u qad yahtadi. Orang yang diajak Kadang-kadang dia mendapatkan hidayah karena dakwahnya. Wadai yusabu thawaban 'azima. Sedangkan yang dakwah mendapatkan pahala yang besar. Wallahu a'lam. Yang sepuluh dalilun min adillati nubuwatir rasul. Bukti dari beberapa bukti kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. bi bisharatihi bil fathi qabla wuku'ihi. Yang pertama adalah Nabi menghabarkan akan mendapatkan kemenangan sebelum kemenangan itu terjadi. Dan yang dihabarkan oleh Nabi terjadi seperti yang dikabarkan. Besok kalian akan menang. Menang betul. Wa bara'atil alam birikihi. Dan sembuhnya penyakit sebab ludahnya Nabi. Itu juga menunjukkan kebenaran kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-11 al-imanu bil qada'i wal qadar. Iman kepada qada wal qadar lihusulir rayati liman lam yasma lam yas'a ilaiha wa man wa man'iha mimman sa'a ilaiha. Bukti qadar itu apa? Orang yang berusaha untuk mendapatkan bendera itu nggak dapat. Yang nggak berusaha untuk mendapatkan bendera perang malah dia yang yang dapat. Apa itu rahasianya? Qadar. Sahabat-sahabat yang lain pagi-pagi sudah datang di depannya Nabi, berharap dia yang yang diberi bendera perang. Ali sakit, malah dia yang dipanggil. Itulah qadar. Rizki juga kadang begitu. Walaupun kita diperintahkan untuk usaha, diperintahkan untuk kerja, terkadang yang usahanya lebih keras tidak dapat. Yang baru yang belum usaha sudah dapat. Pernah Imam Malik berdebat dengan Imam Syafi'i tentang apa? Rizki. Imam Malik mengatakan rizki itu kodar. Walaupun kita nggak usaha, kalau walaupun kita nggak ngapa-ngapa, kalau kodarnya dapat rizki ya dapat. Imam Syafi'i mengatakan iya, tapi harus usaha. Kalau nggak usaha nggak akan dapat rizki. Jadi Imam Syafi'i pergi keluar kerja dapat upah beli anggur. Dia bawa pulang ke tempatnya Imam Malik. Dia tunjukkan pada Imam Malik. Ini buktinya bahwa walaupun rezeki itu kodar, nah, tetap harus diambil dengan cara kerja. Terus rezekinya apa? Anggurnya dibagi dengan Imam Malik. Nah Imam Malik dikasih bagian. Nah, terus Imam Malik mengatakan ini buktinya. Walaupun nggak kerja, <laughs> kalau kodarnya dapat rezeki ya dapat. Saya nggak ngapa-ngapain, dapat anggurnya juga. Tapi itu hanya menunjukkan apa? Bahwa semua itu ada kodarnya tapi tidak menunjukkan bahwa kita boleh berpangku tangan tanpa usaha nunggu datangnya rezeki enggak. Yang ke-12 terakhir, annahu la yakfi at bil Islam. Enggak cukup orang menamakan dirinya Islam. Enggak cukup orang ngaku Islam saja enggak cukup. Bella Buddha min ma'rifati wajibatihi. Sebaliknya, setelah orang menyatakan Islam, dia harus paham dengan kewajiban-kewajiban Islam wal biha dan mengerjakan kewajiban-kewajibannya. Orang mengucapkan la ilaha illallah kemudian diam, nggak mau tahu apa kewajiban Islam, nggak mau menetapi kewajiban Islam. Muslim? Bukan. kalau bukan Islam, apa la ilaha illallahnya nggak manfaat? Iya, ketika dia tadi mengucapkan la ilaha illallah manfaat. Apa manfaatnya? Setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, dia dihukumi Islam. Tapi setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian tidak mau menerima dengan kewajiban Islam, nggak mau tahu dengan kewajiban Islam, Islamnya batal. Jadi nggak cukup hanya dengan nama Islam, aku Islam, nggak cukup. Setelah orang menyatakan aku Islam, ada kewajiban yang harus dia ketahui, ada kewajiban yang harus dia tetapi